来了。 Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. dan kuatkanlah kesabaran kalian. kemudian dilanjutkan warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai dalil dari sabar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Allah perintah ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warobitu dan terus meneruslah kalian bersiap siaga. Nah, kita telah jelaskan makna robit itu riba itu berjaga di perbatasan musuh. Itu berjaga-jaga di perbatasan musuh. Ini namanya apa? riba. Jadi di dalam peperangan itu dia berjaga di perbatasan musuh itu disebut riba. Artinya kita senantiasa menjaga kesabaran tersebut. Jangan sampai kita lengah darinya. Ya jangan sampai kita lengah. Karena itu juga Rasulullah Wasallam pernah bersabda, Isbagul wudhu alal makarih, wa kasratul putar ilal masajid, wa antidhar sholah, ba'da sholah, fadhalikumur riba, fadhalikumur riba. Nah, di sini Rasulullah sebutkan makna ribat itu adalah terus menerus. Itu makna ribat itu adalah banyaknya kebaikan dan terus menerus kebaikan itu. Ini juga bermakna ribat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah beliau bersabda isbalul wudu, sempurnakanlah wudu alal makari. Ya, ketika sulit, ketika dingin, ketika sulit, tapi tetap sempurnakan wudu. Wakas rutal kuto ilal masjid dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Wantidaru sholat ba'da sholat Menunggu sholat setelah sholat Nah ini disebut oleh Nabi apa? kumur riba, kumur riba. Kita dalam riba, kita dalam riba. Jadi riba ini dia berjaga-jaga terus. Dia sempurnakan wudhunya ketika sulit. ketika terjadi kesulitan tetap dia sempurnakan wudhunya. Kondisi yang sangat dingin tetap dia sempurnakan wudhunya. Kemudian dia memperbanyak langkah ke masjid. Dia selalu menjaga terus bagaimana dia merangkak ke masjid. Dan dia menunggu sholat setelah sholat jadi setelah sholat dia terus berjaga-jaga menunggu sholat berikutnya. Makanya disebutkan apa ini? Maka itulah ribat dan itulah ribat kata Nabi. Jadi terus menerus dia bersabar menunggu ibadah yang satu kepada ibadah yang lainnya dan yang sampai dia lengah lepas dari melaksanakannya. Ini juga makna ribat? disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu terus menerus di atas ketaatan dan banyak melakukan ketaatan. Ini yang disebut dengan riba. Ya, karena itu Allah SWT berfirman di sini, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian dan terus meneruslah riba. Apa tadi maknanya? Terus menerus di atas ketaatan dan melaksanakan ketaatan itu. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, kemudian di ayat, ayat disebutkan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang yang beruntung. Menjadikan kalian orang yang beruntung. Al-falah itu artinya terhasilkan apa yang dicari dan dia lepas dari apa yang dia takuti. Ini falah ya. Jadi falah itu ada sesuatu yang dia tutup berhasil, kemudian dia selamat dari apa yang dia takuti. Itu namanya falah. Jadi keberuntungan itu dia mendapatkan apa yang dia cari. Karena itu orang yang bersabar itu dia akan mendapatkan apa yang dia cari dan terhasilkan Kemudian dia selamat dari apa yang dia takutkan. Apa yang dia khawatirkan bisa membahayakan dia. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua di sini kata beliau Qala ta'ala wala nabluwannakum bi syai'in al khawfi wal ju' wa min al-anwal wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Dan betul-betul sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang bersabar. Nah, jadi sisi pendalilan dari ayat ini adalah wabashir sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Bersabar setelah dia mendapat musibah, mendapat ujian. Dan ujian ini sifatnya dia sunatullah, sesuatu yang pasti akan terjadi. Sebab di sini Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum." Wala nabluwannakum itu menunjukkan pasti. Karena di dalam lafaz wa nabluwannakum itu ada tiga hal yang menguatkan lafat ini. Huruf lam itu la, la pendek ya, wala. La itu disebut dia jawaban sumpah. Ada sumpah yang dihilangkan, tidak disebut. Tapi nampak dari huruf lam ini bahwa ada sumpah yang dihilangkan. Dan ketiga kalimat itu kalau didatangkan sumpah itu untuk menguatkan. Kemudian huruf lam ini lagi yang kedua, la itu fungsinya juga untuk menguatkan. Ditambah lagi di belakangnya wala nabluwanna. Itu huruf nun yang di tasdid ya. Wala nabluwanna. Ini juga dikenal dengan nun taukid di dalam bahasa Arab. Artinya nun yang menguatkan pembicaraan. Jadi di dalam ayat ini ada tiga hal yang menguatkan sini sumpah, kemudian huruf lam ya lam sumpah tadi, kemudian huruf nun tauki. Kalau ada tiga penguat ini dalam satu kalimat, ini adalah penguat yang sangat kuat, yang paling kuat di dalam Al-Quran. Andaikan tidak ada yang menguatkan pun, karena ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin atau tidak? Kita harus yakin sudah. Tetapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan dengan tiga penguat itu menunjukkan hal ini betul-betul akan terjadi dan betul-betul kita harus yakini hal tersebut karena itu Allah SWT berfirman wala nabluwannakum Kub itu artinya kalian ya nablu itu artinya kami akan menguji kalian wala nabluwannakum betul-betul kami akan memberikan ujian kepada kalian. Makanya kalau mau diterjemah dengan tiga penguat tadi, sungguh betul-betul pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Ini dipahami ya dari kalimat bahasa Arabnya. Sungguh betul-betul pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Ya, ini penguat kalau misalnya saya katakan ada orang yang jujur berkata, di sana tadi ada orang tabrakan. Percaya tidak orang kalau dia jujur? Percaya Oh, mana tabrakannya? Tapi orang lihat situ tidak ada tabrakan. Tapi karena dia ini orang yang jujur, tidak pernah dia pasti orang percaya. Oh, mungkin yang tabrakan tadi sudah dibawa pulang, ya kan? Atau mungkin dibawa ke rumah sakit. Tapi yang dia sampaikan bahwa tadi ada orang tabrakan di situ, Orang percaya dia jujur. Tapi kalau dia tambah lagi, di situ betul-betul ada orang tabrakan. Saya lihat dengan mata saya. Nah, ini apa namanya? <coughs> Menguatkan ya. Menguatkan. Apalagi kalau dia bersumpah demi Allah, betul-betul saya lihat. Lihat saksinya banyak. Itu bekas darahnya. Ini apa namanya? Lebih menguatkan lagi. Itu maksudnya penguat ya. Yang menguatkan kalimat ini. Makanya di sini ketika ditetangkan huruf lam dengan nun taukid tadi dan huruf e, adanya sumpah sebelumnya ini menunjukkan bahwa kalimat ini betul-betul kuat. Sungguh betul-betul pasti kami akan berikan ujian kepada kalian. Apa ujiannya? Bisyai'in. Dengan sesuatu. Bisyai' itu artinya sesuatu yang sifatnya sedikit. Tidak banyak. Bisyai'in minal khawf Apalagi ditambah huruf min ya, minal khaw dari khaw Artinya hanya bagian dari sesuatu bagian dari ketakutan. Menunjukkan hanya dari takut ini hanya sedikit diambil dari takut itu. Karena itu disebut dengan min di sini, minal khaw sedikit dari ketakutan. Menunjukkan bahwa yang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak banyak. Tidak banyak. Cuma sedikit saja sedikit. Karena itu Allah sebut sini apa? Sungguh betul-betul pasti kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari ketakutan, sedikit pula dari kelaparan, sedikit pula dari kekurangan harta, sedikit pula dari kekurangan jiwa, sedikit pula kekurangan dari kekurangan buah-buahan. Ini ada lima jenis Allah sebut oleh Allah Subhanahu wa taala ujian di dalam ayat ini. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Diperintah oleh Allah diberikan kabar gembira kepada orang yang bersabar terhadap ujian yang menimpa dia ini tadi. Sebab ujian ini pasti akan menimpa hamba. Pasti akan menimpa hamba ujian ini. Ya, hanya keadaan hamba nanti yang ditimpa ujian yang pasti akan terjadi pada dia itu keadaannya Apakah dia bersabar atau tidak bersabar? Ya. Maka di sini Allah berikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Diberitakan untuk berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Lanjutan ayatnya di sini tidak disebut oleh Imam Nawawi. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaitu orang-orang yang jika mereka ini mendapat musibah, mereka mengatakan, "Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah." Lillah itu lafaz itu dalam kepemilikan. Artinya Allah yang memiliki kita. Inna lillah, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan kembali. Perhatikan ini ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya istirja. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua di sini perhatikan. Yang pertama inna lillah, sesungguhnya kita ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Kemudian yang kedua wa inna ilaihi rajiun dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah karena kita miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Dia juga. Perhatikan baik-baik kalimat ini diresapi. Karena itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk orang mati saja, ya. Tapi ini untuk setiap musibah yang menimpa kita. Kalau ada temannya ditanya, di mana teman kamu? demam dia di rumah sakit pasal temannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamu doakan dia mati ya ini kan biasa terjadi di masyarakat kita ya dikira itu doa untuk orang mati mendoakan orang supaya mati tidak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ucapan ucapan ketika mendapat musibah supaya kita sadar inna lillah kita ini milik Allah wa inna ilaihi raji'un dan sungguh kita ini akan kembali kepada Dia. Karena itu semua yang ada pada diri kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita miliki siapa? Allah yang memiliki nafas kita ini, jiwa kita, ruh kita, harta kita, pikiran kita, kepintaran kita, istri kita, ya, rumah kita. Siapa yang memiliki? Milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Allah yang memiliki segala sesuatu. Ini harus kita akui karena innalillah sesungguhnya kita ini milik Allah. Semua yang ada di muka bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kecuali milik Allah. Adapun yang diberikan kepada kita hanya titipan dari milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun dan sungguh hal itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita kalau Allah mau ambil apakah kita harus marah? pemiliknya yang punya. Ini siapa punya HP ini? Bukan saya kan? Tapi ada dekat saya. Kalau pemiliknya mengambil, apakah saya marah? Hah? Kalau saya marah, bodoh seperti saya itu. Punya orang, kok marah orang ngambil? Ya kan begitu ya? Jadi kalau memang yang dia yang punya, kalau dia terserah dia, kapan dia mau ambil, dia ambil. Paham ini? Sebab ini bukan milik kita, tapi miliknya dia. Nah sama seperti ini. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kapan Allah ambil kesehatan kita, maka kita sakit. Kita harus rito sebab itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita milik kita, bukan milik kita sebenarnya, titipan Allah. Ketika Allah ingin ambil, maka itu tidak pantas kita marah karena Allah Subhanahu wa taala ya memiliki. Apakah kita marah ketika pemiliknya mengambil miliknya dia yang dititipkan kepada kita ini ada motor baru nih pak motor ninja harga 50 juta saya mau pergi ke Banjar dulu nih, dua hari atau ya satu bulan kata orang teman saya titip dia di rumahmu kalau di rumah saya khawatir kalau ditaruh di rumah khawatir hilang karena tidak ada yang jaga saya titip ya ini motor Nah, jadi si orang yang dititipin motor ini, wah bagus ya kan? Diusap-usap. Datang pemiliknya, mana motor saya? Sama ambil, marah dia. Kira-kira ini bagaimana? Nggak cocok ya? Orang kan cuma titip sama dia. Kalau dia mau ambil, ya harus kembali kepada dia karena miliknya dia. Maka si pemilik tadi juga bilang, sudah kalau kamu mau merasakan, tidak apa lah pakai sesekali dua kali pakai. Tapi hati-hati ya, jangan sampai lecet. Kan begitu. Pakai. Dirasakan pakai Wah enaknya ini motor ninja. Harga 50 juta lagi. Pulang ke rumah dia pandangi lagi, dia usap-usap. Senang dia dengan miliknya orang tadi. Akhirnya serasa miliknya dia sudah. Nah, ini bahaya sudah. Kalau miliknya orang serasa dia memiliki, ini yang menyebabkan dia tidak ridho kalau diambil. Paham ya? Dia tidak ridho kalau diambil. Datang pemiliknya mau ngambil, ya sudah kita kasih harus rela karena miliknya dia. Ya, kita bersyukur kita sudah bisa merasakan. Sama seperti ini Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita usaha. Ini milik siapa ini? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di Disinilah kita harus bersabar. Kita kita sudah cinta tadi seperti motor tadi, ambillah ke Ya, kita harus rela memang miliknya dia. Sabar saja. Ya, sabar. Begitu juga. Jadi ini ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan untuk setiap musibah yang menimpa kita. Karena itu disebut sebelumnya apa di sini? Sungguh betul-betul pasti kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari ketakutan. Cuma sedikit. Ini bisa bisyai'in minal khawf. Dengan sesuatu dari ketakutan. Cuma diambil sedikit dari ketakutan itu. Tidak semuanya. Ini ujiannya yang pertama. Kita diuji dengan ketakutan. Ujian ketakutan itu <clears throat> ujian ketakutan ini hanya sedikit ya. Kalau banyak maka ini akan membinasakan kita. Makanya disebut sini sedikit dari ketakutan. Dan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutan ujian ketakutan ini sebelum kelaparan, sebelum kekurangan harta, jiwa. Karena ujian takut itu adalah ujian yang berat bagi kita. Ya, berat bagi kita. Apa ujian? Apa itu takut? Takut itu adalah hilangnya keamanan. Hilangnya keamanan. Kalau hilang keamanan, rasa aman itu takut. Hilangnya keamanan itu takut. Kalau takut ini sudah ada ujian ketakutan, khawatir. Kita mau keluar rumah takut. Banyak perampok. Ya. Kita mau dagang takut. Kenapa? Karena setiap pedagang biasanya dapat ditindas oleh para perampok. Ya kita mau usaha ini bertahan cocok tanam, belum panen orang yang sudah panen. Takut lagi. Kalau kita melawan hawas, ya. Ini apa namanya? Takut. Jadi ketakutan ini kalau menimpa memang berat. Menimpa memang berat. Lebih berat daripada kita ditimpa kelaparan. Kalau kita kurang kekurangan harta, kekurangan apa namanya buah-buahan, tidak ada panen, kita masih bisa makan. Berusaha kita mencari makan yang bisa membuat kita kenyang. Apakah dengan dedaunan atau dengan akar-akar pohon? Bisa ya? Tapi kalau sudah takut, walaupun banyak harta, ya walaupun kita banyak memiliki ini, ini lebih berat. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah hilangnya keamanan. Keluar kita di tempat-tempat ramai khawatir di situ banyak perampok. Khawatir juga di situ banyak teroris, ya. Ini apa namanya? Takut. Jadi ketakutan itu memang ujian berat. Hanya disebut di sini sedikit dari ketakutan. Tidak banyak. Kapan banyak ketakutan itu akan membinasakan kita. Ini yang pertama ya ujian yang ketakutan. Kemudian yang kedua jur, kelaparan. Lapar ini ada dua bentuknya. Lapar karena tidak ada sesuatu untuk dimakan. Kemudian ada juga lapar itu adalah penyakit lapar. Ada orang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada dia penyakit lalapan. Walaupun dia makan satu liter beras satu hari tidak kenyang. Dia makan lagi tidak kenyang. Memang ada penyakit yang tidak bisa kenyang ya. Ini ada terjadi. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa ada penyakit seperti itu. Dan saya pernah melihat teman, dia tuh cepat lapar terus. Jadi sebentar buat terus nasi di mana jalan tuh buat nasi terus, sebentar makan lagi. Eh, lapar lagi, makan lagi. Ada memang penyakit lapar. Orang punya makan banyak, sudah kenyang, sudah perutnya sudah kencang, sudah lepas lagi ikat pinggang, masih kurang juga, makan lagi, tetap tidak kenyang. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji dengan kelaparan yaitu apa-apa yang muncul dari pada hamba Allah Subhanahu wa taala ujian kelaparan. Seorang itu makan tapi dia tidak pernah kenyang. Kemudian yang kedua, diuji dengan kelaparan ini memang ada tahun-tahun yang orang tidak punya penghasilan di situ. Tidak ada yang dimakan. Ini juga bagian dari ujian kelaparan. Sudah jelas? Ya, jadi uji dengan kelaparan. Kemudian yang ketiga, diuji dengan wana tosim minal amwal. Kekurangan harta. Kekurangan harta. Itu ditimpa seorang hamba itu dari kekurangan harta, kefakiran. Ini hal yang biasa ditimpakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya. Tapi biasanya umat Islam kalau diuji dengan kekurangan harta itu lebih mampu dia bertahan daripada diuji dengan banyaknya harta. Jarang yang biasa tahan. Percaya atau tidak? Ini harus percaya. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu memiliki fitnah. Fitnah di sini adalah cobaan, ujian. Dan fitnahnya umatku, ujian terhadap umatku adalah harta. Ini ujian umat Muhammad. Kalian pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dan sebelumnya telah datang Abu Ubaidah mengambil upeti dari Bahrain. Upeti itu apa? Pajak ya. Kalau ada suatu daerah orang kafir yang diperangi oleh Nabi tidak mau masuk Islam, diperangi juga tidak mau dia, maka dia harus bayar upeti tiap tahun. Diambil oleh Abu Ubaidah membawa upeti tersebut. Maka setelah sholat subuh, para sahabat segera merapat kepada Nabi. Kenapa ini? Karena mereka ingin dapat bagian dari harta itu. Biasanya memang harta seperti itu harta rampasan perang ya seperti ini juga upeti itu diberikan oleh Nabi dibagikan kepada sahabat-sahabatnya yang membutuhkan orang-orang yang memang butuh Nabi bagikan segera Nabi membagikannya maka para sahabat menghadaplah kepada Nabi mendekatkan diri mereka maka setelah itu Nabi pun tersenyum saja melihat keadaan para sahabat ini ini mau dapat bagian harta orang-orang ini maka setelah itu Nabi SAW ya mengatakan, tidak bergembiralah kalian." Bahwasanya Abu Ubaidah sudah datang membawa hal tersebut. Kemudian setelah itu pun Nabi Sallam bersabda kepada para sahabatnya, "Mal Fakro Ahsa alaikum." Bukanlah kefakiran itu yang saya khawatirkan terhadap kalian. Walakin Ahsa alaikum akan tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian akan terbuka luasnya dunia ini untuk kalian. Ini yang Nabi khawatirkan ini. Akan terbuka luasnya dunia ini untuk kalian. Tatanafasuha kama tanafasu. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana para orang-orang terdahulu berlomba-lomba di dalam mengejarnya. Ya Nabi sebutkan fatanafasuha kama tanafasu. Kalian akan berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba mengejarnya. likakum kama ahlakathum maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ini yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya. Terbuka luasnya dunia ini untuk umat Islam dan menjadilah umat Islam ini mengejar harta tersebut. Kan itu Nabi sebutkan dalam hadis satunya tadi apa? Setiap umat memiliki cobaan. Dan cobaan umat Muhammad harta. Karena itu seorang hamba itu umat Islam ketika dia diuji dengan kekurangan harta, kadang dia lebih tahan daripada diuji dengan berlebihan harta. Kecuali memang orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji dengan kekurangan harta, masih bisa makan, itu masih bisa tenang dia. Tidak terlalu banyak berpikir. Dari kalau sudah banyak hartanya, semakin terbuka, semakin mudah, semakin mudah pula dia bermaksiat. Semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap mudah dunia ini untuk dia raih dengan hartanya. Akhirnya muncullah kedoliman. Ya, dia merasa mampu dalam hal ini. Banyak kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada dia keimanan yang bagus. Dan itu harus dipahami. Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan kekurangan harta. Ya, dengan kekurangan harta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami ya? Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak macam. Yang disebutkan yang pertama tadi ujiannya apa? Ketakutan. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut pasti akan terjadi. Ya pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji dengan ujian-ujian ini. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ wa الْخَوْفِ al وَنَقْصٍ wal anfusi was samarat ini lima jenis yang disebut di dalam ayat ini. Perhatikan yang pertama, tadi ketakutan. Ketakutan ini lebih besar dia ujiannya daripada yang setelahnya itu, daripada kelaparan, kemudian daripada kekurangan harta. Ya kekurangan harta ini ujian kefakiran. Ujian kefakiran. Atau juga dari sisi kekurangan harta seorang hamba itu diuji dengan adanya hutang yang dia miliki. Ya. Diuji. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Dia berhutang kepada manusia, aja dia tidak bisa bayar. Karena kekurangan harta untuk membayarnya. Berat dia usahakan untuk membayar hutang-hutangnya. Ini juga bagian dari ujian kekurangan harta. Ya, kekurangan harta. Dan perlu dipahami bahwa utang itu ujian sangat berat juga bagi hamba. Hanya memang kadang sebagian manusia bukan dia diuji dengan hutang, tapi memang dia yang mencari hutang. Sengaja untuk berhutang dalam rangka mengambil harta orang. Ada atau tidak ada seperti ini? Banyak. Dia mengatasnamakan hutang, tapi dalam rangka untuk mengambil harta orang, dan memang sengaja dia tidak mau bayar walaupun ada hartanya. Tapi yang diuji di sini dia memang berhutang itu karena kebutuhan. Dia karena sudah kurang harta, tidak ada untuk dimakan, tidak ada ini. Akhirnya dia apa? Berhutang dia supaya ada untuk dia makan, menutupi kehidupan rumah tangganya. Nah, semakin dia berhutang lagi, tapi dia tidak memiliki harta lagi untuk membayar, berat dia. Maka yang seperti ini ujian bagi bagi dia. Paham ya? ujian bagi dia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap akhir dari sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa perlindungan apa yang Nabi baca di dalam tasyahudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma Inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ini inni a'udzubika minal ma'sami wal madzhar. Ya Allah, sesungguhnya aku berindu kepadamu dari adab kubur. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah dajjal. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari fitnah cobaan hidup dan mati. Di cobaan hidup dan cobaan mati. Cobaan hidup ketika kita menjelang kematian dan cobaan mati ketika kita diuji di alam kubur dengan tiga pertanyaan. Ya. Kemudian di sini yang terakhir Allahumma. Dia ulang lagi kalimat ini, ya Allah, ini tambah lagi penguat. Sesungguhnya saya ini a'udzubika meminta perlindungan kepadamu minal ma'sami wal makram Diulang lagi kalimat, Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepada Dari mana asal? Dari dosa-dosa wal makrom. Dari hutang-hutang. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Ini hadis dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini doa yang sering dibaca di akhir tasyahud, ya sebelum salam. Maka Nabi SAW setelah membaca doa ini, ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, betapa banyaknya kamu membaca doa ini minta perlindungan dari hutan. Maka apa kata Rasulullah? Kata beliau demikianlah orang yang jika dia itu berhutang. Kalau dia berkata maka dia dusta. Kalau dia berjanji maka dia ingkar. Kenapa? Kapan kamu bayar hutang? Oh besok, besok saya bayar. Ya besok ya, saya bayar besok. Sekalinya besoknya tidak ada lagi. Kapan kamu bayar? Oh besok lagi. Ini apa namanya? Ingkar dari ucapannya. Kalau dia berjanji, इन कर दिया गरीब dusta, puasa ini nggak bisa bayar ini makan saya saja nggak cukup belum bisa bayar ya hutang saya padahal uangnya banyak disimpan di bawah bantal akhirnya dicuri oleh anaknya <laughs> karena dia berdusta ini ada juga terjadi seperti itu ya ada juga jadi kata Nabi itu tadi karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang tapi bukan artinya tidak boleh kita berhutang. Ya, bukan tidak boleh berhutang. Dan berhutang itu dianjurkan juga dalam agama. Kalau kita tidak mampu, boleh kita berhutang. Kalau memang dibutuhkan. Karena itu diatur ya di dalam Al-Quran. Kalau kita mau berhutang itu harus dicatat. Kalau hutang-hutang yang sifatnya banyak atau bisa membahayakan kalau tidak atau kalau dilupa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berhutang itu mencatat atau orang yang mau berhutang itu harus memperjelas apa yang dia ambil. Kemudian yang keempat dia berhutang itu mencatat. Kemudian disaksikan oleh dua orang saksi. Laki-laki yang disebut dua orang saksi ini. Kalau tidak ada laki-laki, maka datangkan dua orang perempuan dan satu laki-laki. Karena perempuan itu dihitung setengah laki-laki. Ya, dihitung setengah laki-laki. Dalam persaksian seperti ini. Dalam persaksian. Ya karena itu si perempuan itu dijadikan dia juga saksi tapi dihitung sini dua orang. Kenapa harusnya asalnya dua orang tadi laki-laki dua orang? Kalau tidak ada maka perempuan dua orang satu laki-laki supaya terhitung tetap dua. Karena kata Allah kalau salah satunya lupa maka salah satunya akan ingat. Itu gunanya ada saksi ya dua orang dalam hutan. Ini dijaga seperti ini. Karena itu orang yang mati meninggalkan hutan Nabi SAW tidak mau mensolatinya Tidak mau mensolati Dan Rasulullah bersabda bahwa Nafsul mu'min mu'allakun bidainihi Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya dia sampai terlunasi. Sampai terlunasi. Karena itu pernah ada seorang sahabat meninggal maka Nabi Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki sesuatu? Kata para sahabat, tidak ada. Ditanya masalah-masalahnya dulu. Terakhir Nabi tanya, apakah dia memiliki hutan? Kata sahabat, iya, ada ya Rasulullah. Dia memiliki hutan, sekian dirham saja. Maka Nabi tinggalkan, silakan urus dia, kata Nabi. Nabi tinggalkan dia, Nabi tidak mau urus, tidak mau mensolatinya. Maka setelah itu datanglah sahabat kepada Nabi ya Rasulullah, saya akan bayarkan hutangnya. Maka setelah itu, Nabi pun baru mau mensolati dia. Ini bahaya ya. Dan itu berhutang kalau memang tidak butuh diusahakan jangan. Tapi kalau kita tidak mau berhutang dan memang niat kita mau membayar, ini juga memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Ya setelah sebutkan siapa yang berhutang dan memang dia dalam rangka dia untuk melunasinya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Maksudnya Allah lunaskan hutangnya ini kata Syekh Muhammad misalnya Al-Utsaimin dua bentuknya. Allah apakah Allah berikan dia kemudahan untuk melunasinya atau orang yang tempat dia berhutang itu melunaskan hutangnya. Sudah lunaskan saja hutangnya. Misalnya dia meninggal, nah, sudah hutangnya semua saya relakan. Lunas. Kata si pemilik harta yang tempat dia berhutang. Ini bagus ya. Makanya kalau kita berhutang harus niat kita berhutang itu dalam rangka untuk membayar. Jangan niat sengaja berhutang untuk tidak membayar. Ini yang bahaya. Kalau dia berhutang dalam rangka untuk tidak mau membayar, maka Allah akan persulit dia untuk bisa membayar dipersulit untuk bisa membayar. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang juga memiliki keutamaan. Anggaplah si A berhutang kepada si B. Maka datang si A kepada si B berhutang. Kemudian si A ini belum bisa membayar. Dia sudah berjanji satu bulan dia bayar. Ternyata dia dapat musibah lagi yang lain. Dia datang kepada si B, saya belum bisa membayar hutang saya. Karena saya terjadi masalah seperti ini. Nah, maka si B tadi dia memberikan tenggang waktu lagi kepada si A tadi yang berhutang kepada dia, maka ini akan mendapat teduhan Allah di hari kiamat. Di hari kiamat ya, di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan sejarah satu mil, matahari di situ didekatkan, manusia dijemur dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak disunat. Ada yang berkeringat sampai mata kakinya, berkeringat sampai lututnya, berkeringat sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi orang yang ini tadi yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang kepadanya atau dia lunaskan sekalian. Sudah lunas saja sudah tidak usah kamu bayar. Nah, orang yang ini tadi mendapatkan keutamaan akan diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsnya Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini dia kelebihannya orang yang punya kelebihan itu memberikan hutang kepada orang lain. Ini dia bentuk menolong mendapatkan banyak keutamaan. Hanya kadang ada memang orang yang berhutang sengaja, saya bilang tadi ya, sengaja dia mengatasnamakan hutang dalam rangka untuk mengambil harta manusia. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini disebutkan kosim minal anwal kekurangan dari harta. Apakah kurang harta dia memang tidak memiliki harta? Kemudian dia setelah itu apa? Diuji lagi dengan hutang. Ini bahaya. Kemudian wal anfus kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini kematian menimpa dia. Apakah kematian tersebut menimpa keluarganya, sanak familinya, atau orang yang sangat dia cintai? Ini kekurangan jiwa. Yang seperti ini adalah musibah bagi dia. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dia cintai meninggal dunia. Orang yang sangat dia cintai meninggal dunia. Apa yang dia perbuat? Ucapkan tadi inna wa inna ilaihi raji'un. Ingat ya ucapan inalillah itu untuk apa? Untuk semua musibah yang menimpa kita. Dia ditimpa kematian, dia sangat sayang kepada anaknya. Tiba-tiba meninggal. Apakah dia harus marah kepada Allah? Dia harus rela. Maka disinilah, walau karena dia sangat cinta berat dia rasa, nah disinilah akan adanya kesabaran tadi supaya bisa menahan dirinya. Disinilah dia akan dibalas kesabarannya. Ini pernah terjadi ya pada eh, banyak sahabat menimpa ditimpa hal tersebut. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar. Nanti akan berlalu hadisnya bersama kita. Kemudian wasnamarot, kekurangan buah-buahan. Ini kekurangan jiwa, apakah meninggal keluarganya atau kena wabah penyakit yang bisa menyebabkan manusia banyak meninggal. Ini pernah terjadi di negeri Saudi. Datang wabah penyakit itu disebut dengan tahun-tahun kematian situ ya. Disebut dengan orang-orang situ menyebut apa? Tahun rahmat. Karena tidaklah wabah tersebut masuk ke dalam satu rumah ada 10 orang dalam rumah 10 orang meninggal. Ini betul-betul ujian. Wabah tersebut masuk ke dalam rumah maka semuanya meninggal. Ya kita banyak ya terjadi di tempat kita ini musibah apa? Kadang terjadi penyakit kolera, ya karena saya akan kena satu rumah meninggal bapaknya, anaknya ini menimpa lagi sana kena lagi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus bersabar terhadapnya. Ujian yang terakhir di dalam ayat ini disebut wasamarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan itu akan muncul juga kelaparan. Karena kadang buah itu untuk makanan ya, untuk makanan. Maka di sini terjadi lah kekurangan buah-buahan itu apakah kekurangan buah-buahan itu karena kurangnya panen? Karena kurangnya panen. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu seseorang yang punya kebun misalnya yang sudah bagus tanamannya, dia punya sawah, bagus sudah nampak hasil panennya akan bagus. Jangan dia bersombong diri. Jangan dia bersombong diri. Ya ini terjadi ya di Sulawesi sana pernah terjadi ada orang puluhan hektar bagus sudah padinya siap dipanen ada sebagian dia sudah mulai panen masih puluhan hektar ini bagus sekali padinya isinya bagus ya besar besar sudah masak juga tinggal dipanen tapi Allah Subhanahu wa taala malamnya berikan kepada mereka ini ujian musibah dengan datangnya belalang satu malam puluhan hektar habis satu malam ya puluhan hektar habis dimakan oleh belalang. Nah ada yang bisa menahan seperti ini. Ada juga orang di tetangga tanam padi, bagus sekali sudah padinya, bagus sekali. Langsung dia katakan siapkan karung, ya, sepuluh karung besar besar. Yang dia ini akan berhasil besar ini. Bangga sekali sudah. Akhirnya ketika dipanen tidak ada hasilnya. Satu karung pun tidak cukup. Kenapa? karena mengempis itu isinya padi. Lihat Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal seperti ini ya sebagai ujian bagi kita. Kekurangan buah-buahan. Karena itu orang yang diuji itu disesuaikan dengan keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu sesuai dengan kadar manusia. Dan tidaklah diuji mereka dengan sesuatu yang membinasakan mereka. Tidak. Allah tidak akan menguji seorang hamba dengan sesuatu yang membinasakannya. Hanya kadang kenapa hujan itu membinasakan hamba? Kenapa? Karena si hamba ini tidak bersabar. Tidak mengerti akan ujian Allah, inilah ujian yang membinasakan dia. Karena kekurangan harta pergi merampok dia. Akhirnya dia dipukuli orang, binasa atau tidak? Iya. Kenapa binasa? Karena dia tidak bersabar dengan kurangnya harta. Padahal dia masih cukup makan. Hari ini masih makan anu apa? iwak jalawat. Nah, iwak jalawat tuh ada si tengah apa dibikin anu patung ya. Iwak jalawat. Kalau orang Kutai bilang iwak jalawat. Apa? Jalawat ya, jalawat. Nah, iwak patin. Nyaman ya. Ini masih bisa dia makan. Cuma dia ingin makan yang lebih hebat lagi. Sudah cukup makan satu hari, ingin lebih pada dia kadang makan juga iwak kering. Ya. Enak ini dirasa masih, masih bisa enak makan. Beras ada, beras ada, cukup. Tapi bukan beras plastik. Sekarang beredar lagi isu beras plastik. Padahal bukan katanya. Ini hanya dia tidak bersabar. Menganggap dirinya terus kurang. Nah ini yang bahaya ya. Kapan dia selalu menganggap dirinya terus kurang, ini yang membinasakan. Tapi memang ada yang dipuji dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan ini, karena memang kekurangan ini memang betul nampak pada dia dari hal-hal yang mencukupi dia. Ada dikatakan kurang itu hanya sekedar untuk pas untuk dirinya. Ada yang memang kurang tidak mencukupi untuk kehidupannya, berat dia mencukupi. Ini ujian. Ini ujian Ya, ya karena itu yang bahaya itu ketika orang selalu merasa kurang, ini yang bahaya, yang membahayakan. Dia sudah diberikan banyak oleh Allah SWT, asal cukup untuk dia. Tapi dia senantiasa merasa kurang dalam jiwanya. Ini yang membinasakan seorang hamba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Karena itu Rasulullah bersabda, "Laisa al-ghina an kasratil araf, al ghina ghinan nas." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu dengan kaya jiwa kalau jiwanya sudah merasa kaya, apapun yang dia miliki, kaya dia. Cukup hari ini untuk makan satu hari, cukup dia. Besok cari lagi. Ya, besok dicari, dicari lagi. Tapi kalau dia sudah cukup banyak hari dapat, banyak lagi dia tumpuk sudah apa-apanya, cukup biasanya. Walaupun dia tidak bekerja cukup makan setahun, tetap dia merasa kurang. Ada orang seperti ini? Bukan lagi ada, memang banyak sudah. Karena setelah disebutkan ya, memang ujian umat Muhammad itu harta. Nah, seperti ini yang membinasakan ini, yang membinasakan. Karena itu ketika orang mendapat ujian ini, dia ujian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Apa Allah sebut? Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ulaika alaihi maghfiratun ulaika maghfiratun min rabbihim wa rahmah. Bukan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat ya, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Yang mana mereka ketika mendapat musibah ini, ujian ini, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Cukup ya? Sudah hari waktunya kan? Ya, nanti kesiangan bahaya ini. Sebabnya waktu di sini beda dengan waktu tempat saya. Kalau di sini setengah enam masih malam-malam, kalau di sana. Kalau di sini sudah siang. Beda ya, cukup dulu. Kurang lebihnya semuanya maafkan Insya Allah kita lanjutkan nanti setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahi. Wabillahi. Assalamualaikum.